I see a bottle. I see a bottle. I see a bottle. I see a bottle. I see a bottle. I see a bottle. I see a bottle. I see a bottle. I see a bottle. I see a bottle. bottle. bottle. bottle. bottle. bottle. bottle. Dari Twitter dan Instagram Udah sembarang nilai orang ngejat orang mulu Udah kaya Tuhan Ketemu aja dulu Baru ambil kesimpulan Ah Chicago Bulls di Rose Number one black and red ZO Zero one y o g s Yang original gila swag Semua orang tahu yang paling keren cuman yang Lex Ah sikat di balik takis Flow gue seksi emosi beat sadis Karya gue bertahan gue bukan provider tapi tetap eksis Gue nggak pernah masuk TV tapi kenapa Semua orang bilang kalau diri gue itu artis Lo yang paling benar Mending lo ngaca Lo bilang gue sama Agnes sombong Ah masa Lo hina Agnes mau nikah tanpa tahu semua perjuangan sama kerja kerasnya Lo bilang gue bego kayak Patrick tapi tetap aja gue yang jadi bintangnya Masa Lo liatin gue kok gatel Gue bilang jangan selingkuh kok bandel Gue gak ada obatnya gak ada lawannya emang paling keren Gue gak ada obatnya gak ada lawannya emang paling keren Pacar lo liatin gue kok gatel Gue nggak ada obatnya, nggak ada lawannya, emang paling keren Musikalitas udah punah, musik bagus udah jarang Mereka cuma bisa nyela orang ngomong sembarang Dulu musik Indonesia enggak kaya sekarang Semua berubah semenjak negara api menyerang Pacar lo liatin gue, wajar soalnya gue kece Nasib orang ganteng dikejar cinta ya mau kayak gimana Agnes Monica, Swaggy, Young Lex, Swagger Bukan kriminal tapi jadi puser Kita berdua banyak yang ngincer Gue tinggal di langit tapi banyak yang pandang Padahal gue bukan bir tapi tapi gue bintang ini lagu remix bukan jipang orang Punya bacot dijaga jangan ngomong sembarang Pacar situ cantil selalu goda-goda Masih aja nafsu padahal ada yang punya Apakah itu kepala ada otaknya Selalu jadi PHO kok gak berubah-berubah Apa lo lupa masih ada yang namanya karma Udah gue bilang jangan gatel sekarang Kena batunya Pacar lo liatin gue kok gatel Gue bilang jangan selingkuh kok bandel Gue gak ada obatnya gak ada lawannya emang paling keren Gue gak ada obatnya gak ada lawannya emang paling keren Pacar lo liatin gue kok gatel Gue bilang jangan selingkuh Hebatnya gak ada lawannya emang paling keren